Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kita insyaallah ta'ala pada kajian di malam hari ini biidznillahhi taala akan melanjutkan kajian kita, kajian membaca risalah karya Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala yang berjudul Hakikah Al-Manhaj As-Salafi, Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها Barakallahu fikum. Dan kita masih pada pasal yang pertama masih mengupas dan menjelaskan tentang nasy'atul manhaj salafi. Nasy'atu al-manhaj as-salafi. Awal mula dakwah as-salafiyah. Barakallahu fikum. Dan kita sampai pada masalah yang keempat yang mana Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala masalah yang keempat dari empat masalah yang benar-benar diperhatikan oleh manhajus salafi yang mana pada empat permasalahan ini manhaj as-salafi menyelisihi ahlul jahiliyah. Manhajnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyelisihi ahlul jahiliyah dan tidak hanya itu empat permasalahan ini mengandung penjagaan terhadap agama dan urusan dunia para pemeluknya, para pemeluk agama Islam dan para pengikut al-manhaj as-salafi. Masalah keempat kemarin diulas dan dibahas bahwasannya agama Allah Subhanahu wa taala entah itu dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalat, semuanya mabniun ala kitabillah didirikan, dilandasi di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yaitu ilmu. Ilmu syar'i yang Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita semuanya untuk mempelajarinya, mempelajari ilmu syar'i tersebut sebelum berucap maupun beramal. 6. Seperti yang disebut oleh Syekh Abdullah sendiri, hafizahullah taala bahwasanya al-manhajus salafi betul-betul didirikan di atas ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang ditopang, yang diperkuat dilandasi Al-Quran dan Sunnah wa ma alaihi salaful ummah minas sahabat wa tabi'ina wa atba'ihim. Dan juga prinsip yang diikuti, yang dijalani, nah, yang dipijaki oleh, nah, yang disepakati oleh salaful ummah dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan para pengikut mereka tidak didirikan di atas e, rasio dan buah pikiran nah, para tokoh person-person tertentu tidak didirikan di atas buah pikiran mereka tidak didirikan di atas prinsip-prinsip falsa eh, filsafat maupun ilmu ma ilmu mantik ya ilmu filsafat Yunani ilmu yang hanya sekedar mempelajari pintar-pintar untuk ngomong dan berbicara tidak pula didirikan di atas sikap taklid kepada eh, budaya nenek moyang yang diwariskan oleh mereka semuanya dan tidak bersuri tauladan atau tidak didirikan di atas prinsip-prinsip agama yang menyelisihi Islam was sebagaimana agama tersebut memiliki keserupaan dan diikuti oleh ahlul jahiliyah. Oleh karenanya kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk kembali merujuk kepada para ulama ar-rabbaniyun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah, kedudukan mereka barakallahu fikum di ayat 6 dalam agama ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dan kita e, baca bersama pada pertemuan yang lalu. Dan kita juga muraja sedikit waqala waqala Syekh Abdullah bin Salfiq Adz-Dzafiri hafizahullahu taala waqala Al-Bukhari dan kata Al-Imam Al-Bukhari fi Kitab Al-Ilm dalam kitab Al-Ilm Babu Fadlul Ilm bab keutamaan ilmu Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Jalla wa ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah mengangkat beberapa derajat di atasnya orang-orang yang berilmu. Allah angkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Demikian Allah demikian pula Allah Jalla wa Ala dalam surat Taha menyatakan wa qur rabbi zidni ilma. Yang mana hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang judul bab atau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala rabbi zidni ilma. Kata beliau wadihud dilala fi fadlil ilm. Ayat ini benar-benar jelas menunjukkan akan keutamaan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa min al ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tidak memerintahkan nabinya alaihi salatu wasallam untuk meminta tambahan apapun kecuali berupa ilmu, kecuali meminta tambahan berupa ilmu, hanya ilmu tidak harta, tidak kedudukan, tidak pula yang lainnya, tidak pula anak atau apapun dari perbendaharaan duniawi. Nah, Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, hanya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Yang mana ilmu syar'i tersebut memberikan faidah barakallahu fikum perkara-perkara perkara-perkara wajib yang harus dipikul harus dipikul oleh oleh para pemeluk agama Islam dalam perkara agama mereka entah dalam ibadahnya entah dalam muamalahnya serta mengenal Allah Subhanahu wa taala ilmu mengenal sifat-sifat Allah azza wa jalla wa ma yajibu lahu minal qiyam bi amrihi wa tanzihihi 'anil naqa'is dan serta mengenal kewajiban-kewajiban mereka atas perintah yang harus mereka tunaikan kepada Allah dan kewajiban mereka untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla dari berbagai an-naqais kekurangan wa madaru dzalika ala tafsir wal hadis wal fiqh kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan ilmu tersebut berkutat pada bidang tafsir, hadis dan juga fikih. Demikian pula Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala membawakan Naam riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari wa qala Al-Bukhari rahimahullah kata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al I'tisam bil Kitab wa Sunnah dalam kitab sahih beliau bab qaulun Nabi alaihi salatu wassalam bab tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa hum ahlul ilm Senantiasa selalu ada sekelompok dari umatku yang akan zahirina alal haq, yang akan dimenangkan, tegak, kokoh di atas al-haq. Siapa mereka? Nah, ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wa hum ahlul ilm. Mereka adalah para ulama yang dimaksud ta'ifatun min ummati zahirina alal haq adalah ahlul ilm yaitu para ulama akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sanad Naam, hadis sampai kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum wa hum zahirun." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku zahirin akan nampak ya akan naam e, berdiri tegak Allah menangkan hatta ya'tiyahum amrullah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala wa hum zahirun dalam keadaan mereka semuanya dimenangkan oleh Allah. وقد جاء تفسير هذه الطائفة عن كثير من السلف بأنها أهل الحديث أهل العلم، Dan telah dijelaskan tafsir dari ta'ifah yang dimaksud dalam hadith-hadith ini tafsir dari sekian banyak salafus saleh bahwa yang dimaksud dengan ta'ifah di sini sekelompok umat beliau salatu wasallam di sini yang dimaksud ialah ahlul hadis dan ahlul ilm. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala kata Imam Ahmad rahimahullah taala menafsirkan hadis tersebut illam yakunu ahlul hadisi fala adri manhum. Kalau yang dimaksud Ta'ifah itu bukan ahlul hadis, maka saya enggak mengetahui siapa lagi yang dimaksud. Artinya, yang dimaksud adalah ahlul ilm, para ulama ahlul hadis. Nah, وأخرج أبو القاسم الأصبهاني في الحج في, في الحجة بسنده إلى أحمد بن سنان أنه قال عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الحديث قال هم أهل العلم أصحاب الآثار dan dikeluarkan pula oleh Al-Imam al Qasim Al-Asbahani dalam kitab beliau Al-Hujjah beliau bawakan riwayat dengan sanatnya sampai kepada Ahmad bin Sinan. Di mana Ahmad ibn Sinan rahimahullah, taala menafsirkan potongan hadis Nabi alaihi salatu wasallam la tazalu taifatun min ummati yang dimaksud adalah taifatun min ummati sekelompok dari umatku yang kandungan dalam hadis ini akan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu Allah tampakkan dan selalu Allah tinggikan di atas al-haq. Barakallahu fikum dijelaskan oleh Abdul Qasim Al-Asbahani bahwasanya Taifah tersebut adalah hum ahlul ilm. Mereka adalah para ulama ashabul athar. Ahlul hadis, ashabul athar, athar Nabi alaihi salatu wassalam. Fal maksud Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq al zafiri hafizahullah ta'ala memberikan kesimpulan. Fal maksud, yang dimaksud ialah anna min usulil manhajis salafi al-irtibatu bil ilmi wal ulama. Yang dimaksud ialah dari pemaparan ayat, maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam tentang keutamaan ilmu yang jelas juga akan menunjukkan tentang keutamaan para ulama. Ya, dan begitu pula hadis-hadis tentang naam sekelompok umat ini akan terus dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ahlul ilm, para ulama dan ahlul hadis, ahlul athar. Maksudnya apa? Bahwasannya di antara usul, di antara prinsip penting, yang fundamental dalam al-manhajus salafi, dalam manhaj as-salafi adalah al-irtibat bil ilmi, selalu menjalin hubungan kuat dengan ilmu wal ulama dan para ulama. Artinya umat harus selalu terhubung dengan ilmu dan juga para ulama. Ya. Selalu terus kemudian barakallahu fikum bermuamalah kontak terus dengan ilmu dan para pembawanya siapa? yakni para ulama. Yang para pembawanya yang pertama adalah para nabi dan para rasul. Siapa yang mewarisi mereka? yakni para ulama. Wa anna hadza mimma awsallahu bih dan bahwasanya prinsip ini merupakan wasiat penting yang Allah sampaikan wa anna al khaira was sa'adata wan najata minal fitani dan bahwasannya pada sikap tersebut sikap apa al irtibat terus menjalin hubungan yang kuat terus menjalin hubungan yang langgeng dengan ilmu maupun dengan para ulama itu akan apa mendatangkan yang namanya al khair mendatangkan kebaikan dengan segala kebaikan dunia akhirat wasaadah dan terus kemudian akan mendatangkan kebahagiaan wan dan akan mendatangkan yang namanya keselamatan dari yang namanya fitnah. Fitnah apapun. Sehingga kita dapati dan kita ketahui bersama ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa sebab seseorang itu tergelincir dan larut terseret tergerus fitnah di antara sebabnya adalah tidak mau menyambung hubungan dengan para ulama atau para ulama ada tetapi bimbingan mereka ditinggalkan. Tidak mau diikuti dengan berbagai alasan. Fa inna fi dhihabil ulama au adamil irtibati bihim dhihaban lil ilmi wad din. Karena maka sesungguhnya dengan kepergian para ulama atau tidak menjalin hubungan dengan mereka para a'imatus salaf, para a'imatus sunnah di masa lalu maupun sampai di masa ini maka sikap tersebut merupakan sikap dihaban lil ilmi, merupakan sikap yang merupakan hilangnya ilmu, hilangnya ad-din, hilangnya agama. Lah kalau ini ada pada diri seseorang, ada pada diri seorang salafi, hilang ilmunya, hilang agamanya. Wa ihlalan lil jahl wal fitani وإحلال نعم للجهل والفتن Baik. Serta akan mengganti yang namanya ilmu itu dengan kejahilan dan akan mendatangkan yang namanya fitnah. Menghalalkan untuk datanya kejahilan karena memang sudah ilmu nggak diambil. Ilmu sudah tidak dilestarikan. Ilmu sudah tidak dihidupkan. Sunnah sudah tidak dihidupkan. nah, akan apa? Datang penggantinya itu secara otomatis. Wal fitan dan keamanan pun terancam akan dengan datangnya fitnah dan mereka pun akan mengangkat setelah para ulama itu meninggal atau setelah para ulama itu ditinggalkan arahan dan bimbingannya, nasihat-nasihatnya, umat manusia akan mengganti siapa? Mengganti ruusan juhalan. Pemimpin-pemimpin orang-orang jahil dijadikan apa? Dijadikan panutan. Sehingga para panutan pengganti yang jahil tersebut yadillun, mereka sendiri sesat, diri mereka sendiri sesat, wa yudillun dan akan menyesatkan orang lain termasuk para pengikutnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah dan hal ini barakallahu fikum jami'an sudah dinasihatkan oleh para ulama dan kita pun sering ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah mendapatkan nasihat ini dari para masyayikh dan gak kurang-kurangnya Asyik Rabi' ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat yang semisal ini. Dalam kitab, kitab Az-Zari'ah ila bayani maqasid kitab syariah. Beliau pun juga menyampaikan nasihat ini. Dan nasihat Syekh Rabi ini sudah ter, nam, sudah terterjemah, sudah diterjemahkan dan sudah berupa artikel terjemahan dan sudah tersebar luas dalam bentuk poster-poster di berbagai channel, di berbagai grup WA, WhatsApp, Telegram, dan berbagai media yang lainnya. Qala al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah taala dalam rangka murojaah. Kata beliau hafizahullah, "Lamma kana asy-syababu murtabitina bil ulama wa yasma'una li nasaihihim, kanat al-himayatu was-siyanatu min kulli anwa'id dhalal min al-kuffari wal malahidati waz-zanadiqah." wa ahlil bid'ah dalal. Ketika para pemuda as-salafiyun, para pemuda muslimin murtabitina bil ulama selalu menjalin hubungan mereka dengan para ulama dan selalu hubungan mereka erat, kuat, ya. Bagus hubungannya dengan para ulama Gak hanya sekedar menjalin hubungan saja, enggak. Tapi wayasma'una li nasaihihim. Mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Mengamalkan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan beliau-beliaunya. Maka sikap tersebut irtibat bil ulama. Mendengarkan nasihat-nasihat mereka, mengamalkan arahan-arahan dan bimbingan mereka. karena himayah wasiyanah. Sikap tersebut akan melahirkan al-himayah, penjagaan, wasiyanah, membentengi mereka min kulli anwa'id dalal dari berbagai macam bentuk kesesatan, dari berbagai macam bentuk penyimpangan dari kaum kafir, dari kaum malahidah, kaum ateis, wa zanadiqah, kaum zindiq, wa ahlul bid'ah wa, wa ahlul bid'ah wa dalal dan akan melindungi mereka, membentengi mereka dari ahlul bid'ah dan ahlul dalal kunci ini ya kunci karena sudah sekian marat al fitan kita semuanya telah melalui sekian fitnah. Apa sih di antara sebab mereka menyimpang? Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ya. Yahya bin Ali Al-Hajuri. Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi. Atau yang masyur dengan Muhammad Al-Imam. Ya, tokoh di negeri ini. Siapa di antaranya? Zulkarnain. Kemudian Askari bin Jamal Al-Bugisi. Ya. Mereka semuanya lari dari apa? Dari Sirotol Mustaqim. Apa sebabnya? Ini dia. Ya. Tidak mengindahkan nasihatnya para ulama. Tetap mereka nah, ta'asub terhadap pemikiran mereka, ta'asub terhadap tokoh-tokohnya mereka, ikuti. Ini kata Syekh Abdullah bin, eh, bin Salfiq al-Zafiri hafizahullah. Ini merupakan usul bagian dari prinsip-prinsip manhajus salafi apa al-irtibati bil ilmi wal ulama selalu menjalin hubungan kuat dan erat dengan para ulama. Nah ini nasihatnya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Karena memang dengan keberadaan para ulama Allah jaga keselamatan umat ini. La yazalun nasu bi khairin bi khairin ma akhadhul ilma an akhabirihim. Kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sama kan? nasihat Abdullah bin Mas'ud dengan nasihatnya Syekh Rabi' hafizahullah. Nah, kalau para syabab as-salafi selalu berada ya selalu menjalin hubungan dengan para masyayikh, dengan para ulama sunnah, maka sikap tersebut akan melahirkan apa? Melahirkan penjagaan, keamanan ya. dari berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan, kebid'ahan dari kaum kafir, kaum munafikin. Kemudian Syekh Rabi menjelaskan ya akibat dari sikap yang sebaliknya. Sikap apa tidak mau menjalin hubungan dengan para ulama. Walamma fakku hadal irtibat bainal ulama wal iltizam bihadal manhaj ja'atil masyakil wa ja'at daya' Namun ketika mereka semuanya fakku hadzal irtibat mereka melemahkan hubungan ini, hubungan mereka dengan para ulama usunnah. Mereka mulai e, merentaskan tali hubungan tersebut. Ya, mulai kendor hubungan mereka dengan para ulama. nggak hanya sekedar jalin hubungan, ya, hubungan kontak dengan beliau-beliaunya, ya. Tanya ter ter terkait seputar permasalahan yang umum-umum, tetapi nasihat yang khasah, ya tidak diindahkan. Barakallahu fiikum. Fakku hadal irtibat. Mereka lepaskan hubungan ini. Ketika mereka melakukan hal ini, melepaskan hubungan mereka dengan para ulama, serta meninggalkan sikap iltizam. Sikap selalu dan senantiasa berpegang teguh dengan bimbingan dan arahan mereka meninggalkan manhaj ini. Manhaj apa? Manhaj al-irtibat bil ilmi wal ulama' Maka apa akibatnya? Ja'atil masyakil wajah al daya' maka berbagai masalah pun akan menimpa mereka. Masalah muamalah, masalah ibadah, masalah manhajiyah, berbagai permasalahan yang ada. Tertimpa fitnah dengan berbagai macam bentuknya. Wajah al dan akan si enam ketersia itu akan menimpa apa? Menimpa mereka semua. Barakallahu fikum. Demikian pula ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam rekaman uh, suara Dars Usul wa Qawaid fil Manhaj Salafi muhadar atau kajian Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu taala yang berjudul Usul wa Qawaid wa Qawaid fil Manhaj Salafi. Nah, rekaman usul wa qawaid fil manhaj as-salafi. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam manhaj as-salafi. Syekh Ubaid hafizahullahu uh, rahimahullahu taala nah menyampaikan nasihat kata beliau rahimahullah tadhkurun al-hadis innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Apa kalian ingat hadis yang uh, nah yang teksnya seperti ini? Innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Adh-dhib atau serigala itu akan memangsa al-ghanam. Memangsa kambing al-qasiyah yang jauh terpisah memisahkan diri dari golongannya atau dari kawanannya, dari sekumpulannya. Kata Syekh Ubaid beliau bertanya, "Famanil qasi minna?" Kira-kira siapa yang dimaksud al-qasi dari kalangan kita? Orang-orang yang menjauh dari kawanan ini, dari kalangan kita. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? kata beliau huwa alladhi la yartabitu bi ahli al-ilmi wal fadli al-ma'rufin bi si'ati al-ittila' wa sadad al-manhaj wa sadad ar-ra'y wal basirah fi ad-da'wati ila Allah 'azza wa jal hadha la budda an tatawaradu alaihi syubah nah yang jauh di antara kita siapa ini yang dimaksud yaitu dialah yang layar tabitu tubil ahli ilm yaitu mereka-mereka yang nggak mau menjalin hubungan dengan para ulama mereka-mereka yang tidak mau menjalin hubungan dengan para para ulama ingat tidak hanya sekedar menjalin hubungan tetapi apa mengamalkan nasihat-nasihat beliau-beliaunya nah tidak mau menjalin dengan hubungan dengan para ulama wal fadl tidak mau men, eh, nah, menjalin hubungan dengan ahlul fadl al-ma'rufin bi si'atil ittila' yang dikenal ya. Memiliki penelitian yang luas, memiliki keilmuan yang mendalam. Wasadadil manhaj yang dikenal kelurusan manhajnya. Wasadadil ra'yi wal basirah yang diakui ya, kelurusan cara pandangnya, cara berfikirnya, kelurusan basirahnya, ilmunya dalam hal dakwah. Dakwah ilallah, dakwah as-salafiyah, Nah ini, ini yang dimaksud siapa? Al-Qasi dalam hadis tersebut. Yang akan disergap oleh siapa? Oleh para serigala. Yang akan disergap, yang akan dimangsa oleh para serigala. Ini definisinya Al-Qasi. Inna mayakulu dhi'bu minal ghanami Al-Qasiyah. Kambing yang memisahkan diri dari kawanannya itulah hanya kambing tersebut yang jenis seperti inilah yang akan disergap dan dimangsa oleh serigala. Nah, pengertiannya siapa sih yang menjauh? Siapa di antara umat manusia ini yang menjauh dari kawanannya, yaitu yang tidak menjalin hubungan dengan para ulama dan para masyaikh, tidak mengamalkan nasihat-nasihat mereka. Ini yang menjauh dan ini yang akan disergap oleh para serigala. Ini yang akan barakallahu fikum dimangsa oleh serigala. Kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, "Hadza budda an tatawarada alaihi syubah." Orang jenis seperti ini pasti la budda kata beliau. Ya, kata ayah kita Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Nah. Waliduna hadha rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa ghafara Ini pasti, pasti dan pasti. La buddha, mesti dan pasti. Anta tawarada alaihi syubah. Pasti akan didatang oleh syubhat. Ya cari penawarnya kepada siapa? Uang mereka sudah nggak mau datang ke dokter. Siapa dokternya? Al-anam, al-ulama, ar-rabbaniyun. Sementara mereka nggak mau ke dokter. Syubhat, penyakit, Nggak perlu dicari, akan datang pasti. Fitnah nggak perlu dicari, pasti akan datang kepada mereka. Apa obatnya? Obatnya adalah Al-Quran wa sunnah. Siapa yang mengerti resepnya? Siapa yang bisa mengatur dosisnya? Al-ulama ar-rabbaniyun. Para ulama ar rabbani Barakallahu fiikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hal ini pun ya, hal ini pun Disebutkan pula oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala beliau juga menyebutkan di mana di poin pembahasan pertama dalam kitab Fathur Rabbani, kitab bantahan terhadap Abul Fitan, Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya. Pembahasan poin yang pertama adalah tauqirul ulama ihtiramuhum Menghormati ulama dan menjunjung beliau-beliaunya ya, menjunjung tinggi beliau beliaunya menghormati mereka ihtiram terhadap beliau beliaunya terhadap para ulama beliau membawakan sekian uh, riwayat akwal dari para ulama di antaranya ialah nah, karena memang apa karena memang Abdul Hasan al Ma'ribi betul-betul menjatuhkan kedudukan dan kredibilitas para ulama di antaranya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi gak lepas pula dari dari Naam celaannya adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali jadi memang ini adalah torikonya alul fitan. Bagaimana mereka terus menyalakan api fitnah. Caranya bagaimana? Mencela para ulama. Caranya bagaimana? Memisahkan umat dari para ulama. Melepaskan ini. Hubungan antara naam umat dengan ulamanya. Makanya beliau membawakan apa? Di awal, naam, di bantahan yang pertama, atau di pembahasan yang pertama, pembahasan seputar apa? Seputar penghormatan atau ihtiram terhadap para ulama barakallahu fiikum. Nah, ini yang akan diapa di dituju oleh Abdul Hasan, melepaskan hubungan umat dengan ulamanya, melepaskan salafiyun dari apa? Dari ulamanya. Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullahu taala menyebutkan ma akhrajahu Naam. Kata beliau wa mimma warada ala lisan salaf fi hadzal babi jumlatun kabiratun fi ta'zimil ulama min ahli sunnah. guru ba'dun minha. Dan di antara nah, nasihat yang datang dari lisanus salaf rahimahumullah dalam bab ini, bab apa? Tauqirul ulama, wahtiramuhum. Sejumlah besar nasihat para ulama yang berisi ta'zimul ulama, mengagungkan dan juga menghormati, menjunjung tinggi kredibilitas para ulama ahlus sunnah. Saya sebutkan sebagiannya. Kata beliau, yang pertama, ma akhrajahud darimi fi sunanihi. Yaitu nasihat yang dikeluarkan oleh al-imam ad-darimi dalam kitab sunnah beliau. Atau sunan beliau. An Hilal bin Khabab. Atau Hilal bin Khabab. Qala sa'altu Sa'id bin Jubair. Kata Hilal bin Khabab, atau Khabab, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Qultu, ma alamatu halakin nas? Kata Sa'id, uh, kata Hilal bin Khabab, apa tanda-tanda kebinasaan manusia ini, umat manusia ini? Kala kata Sa'id bin Jubair, idha halaka ulama'uhum. Nah, kalau ulama mereka sudah meninggal dan wafat. Wahada yakni anna fi wujudi ahli ilm. Ya. Wahada dan ini menunjukkan menjelaskan yakni anna fi wujudi ahli ilm baina adhhurin nas najatun lahum keberadaan para ulama di tengah-tengah kaum muslimin di tengah umat manusia itu merupakan najatun lahum keselamatan bagi mereka kaifala bagaimana tidak wa huwalladzina yubayyinuna lin-nasil halal wal haram mereka lah para ulama lah yang akan menjelaskan kepada umat manusia tentang perkara al-halal wal haram. Nah, mungkin sebagian orang akan menyatakan ya kita lebih mengerti per, uh, gambaran permasalahan daripada para ulama. Para ulama nggak terjun di lapangan. Yes, kayak syubhatnya kaum uh, kaum ikhwan muslimin lah. Para ulama nggak ngerti fiqhul waqi'. Para ulama nggak ngerti kejadian di lapangan. Kita yang faham, Kita yang ngerti kejadian di lapangan itu seperti apa, gambarnya seperti apa, kita yang ngerti. Para ulama tidak ngerti yang para ulama di Saudi kita di nah di sini di daerah kita masing-masing. Ya kita paling mengerti. Iya, kalau kata Syekh Albani Rahimahullah taala, iya kalian mengerti tentang gambaran permasalahan, tetapi perkara al halal wal haram bukan di tangan kalian, tetap di tangannya para ulama. Kaifala kata Al-Imam Darimi wa huwa alladhina yubayyinuna yubayyinuna lin-nas al-halal wal haram. Merekalah yang bisa menjelaskan kepada umat manusia ini apa yang halal, apa pula yang haram. Yubayyinuna lahum dinallahi wa syara'ahu. Menjelaskan nam agama Allah dan syariatnya kepada mereka, kepada muslimin. Waqad yakunul ulama'u ahya walakinan nas walakinan nasa bima'zilin anhum. Terkadang para ulama itu nam ilmunya hilang bukan karena sebab beliau-beliaunya wafat, tetapi terkadang para ulama itu masih hidup tetapi umat manusia bima'zilin anhum memisahkan diri dengan mereka. Ini irtibat ini. Hubungan mereka ini diputus. Hubungan mereka ini mulai direnggangkan. Fal ulama wa in kanu bainahum illa anna an-nas anhum syahwatan aw syubhatan ay nasu fil halak min al-wuqu'i Nah. Maka para ulama walaupun keberadaan beliau-beliaunya itu ada bainahum di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah as-salafiyin, di tengah-tengah umat manusia kecuali kondisinya mereka ibta'adu anhum, mereka menjauh dari beliau-beliaunya. Entah karena syahwat atau karena syubuhat. Karena syahwat, karena isi nasihatnya nggak sesuai dengan kemauan syahwatnya mereka, akhirnya ditinggalkan. Ataukah karena mereka terpengaruh dengan syubuhat, ahlul bidah dan ahlul batil, dan ahlul fitan. Fannatijatu ayyaqa'an nasu fil halak. Maka hasilnya, hasil mereka bima'zilin anhum, hasilnya umat manusia ini memisahkan diri dengan para ulama, memutus tali hubungan mereka dengan para ulama, merenggangkan tali hubungan mereka dengan para ulama, merentaskan tali tersebut. Apa natijahnya? Apa hasilnya kata dari dari Allah rahimahullah? Ayyaqa'an nasu fil halak. Maka manusia ini akan jatuh kepada al-halak. jatuh kepada kebinasaan berupa apa? Minal wuku'i fil muhlikat berupa terjatuhnya mereka dalam perkara-perkara yang menghancurkan mereka. Bukan hancur sekedar badan dan fisiknya, badan dan fisiknya itu masih lebih mending, tapi ini hancur imannya, hancur istiqomahnya. Ya. Hancur hubungan mereka kepada Allah. Hancur keistiqomahan mereka di atas sunnah. Min haithulah yish'urun. Dari sisi yang tidak bisa mereka duga-duga. Lidah oleh karenanya Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mutamathilan al-bait al-qail. sesuai dengan uh, bait syair yang menyatakan laisa man mata fastaraha bimayyitin. Innamal mayyitu mayyitul ahya. Laisa man mata bukanlah orang yang mati itu fastara habimayyitin orang yang mati jasadnya ya terus kemudian istirahat dia. Istirahat dari kehidupan dunia ini menjadi mayit, bukan ini yang dimaksud. Innamal mayit, mayit yang hakiki itu adalah mayitul ahya, orang hidup tapi mati. Ya. Orang hidup jasadnya tapi hatinya mati sudah hilang keimanannya, sudah amblas keistiqomahannya, sudah hilang kepercayaannya kepada para ulama, hilang pula sunnah, hilang pula din mereka. Inilah hakikatnya orang yang mati, majidul ahya. Kala kata Alimad Darimi rahimahullahu taala sadaqa wallah. Benar, wallah, demi Allah, nasihat Alim Al-Hasan Al-Basri betul-betul benar. Innahu layakunu hayyan wa huwa mayyitul qalb. Yaitu orang itu bisa jadi apa? Bisa jadi benar-benar hidup jasadnya wa huwa mayyitul qalb, tetapi mati hatinya. Mati mata hatinya. Nah, sebenarnya ini masih ada pula nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah taala dalam kitab Miftah dari Sa'adah namun qaddarallahu wa ma fa'al uh, mungkin sekian yang bisa kami bahas dan bisa kami baca pada pertemuan kali ini mudah-mudahan uh, bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kurang lebihnya kami mohon maaf karena memang ini yang bisa kita pelajari uh, pada pertemuan kali ini. Eh, naktafi bihada kita cukupkan sekian dan jika ada salah dan keliru penyampaian mohon disampaikan. Wa naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.